Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya antum? Ibnu Umar? Abu Bakar bin Abi Dawud, siapa namanya? Abu Bakar? Sulaiman. Sulaiman bapaknya. Abdullah. Nah, Abu Dawudnya siapa namanya? Terus Naam Asan Sulaiman ibnul al As-Sijistani rahimahullah. Antum bisa mengucapkan? Siapa namanya Imam Abu Dawud? Sulaiman ibnul al As-Sijistani rahimahullah. Antum. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Siapa? Nama ahsantum barakallahu fikum diulang-ulang terus itu karena kita bukan orang Arab. Nah, barakallahu sehingga lidah kita harus kita lunakkan dengan suka sering mengulang-ulang kalimat Arab. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azan wasakumullah kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala kata beliau yang berikutnya halaman yang ke-50. Nah, barakallahu fikum perhatikan yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab dengarkan baik-baik. Suma qala Nabi nazim rahimahullah, kemudian Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah menyatakan wattabi'il huda, sambungan pantun yang pertama yang sudah kita nah pelajari semuanya. Perhatikan barakallahu fikum, perhatikan baik-baik pantun yang pertama apa kemarin lafaznya? Tamasak Hafal belum? Antum? Naam ahsan. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taqu bid'iyan la'allaka tuflihu. Antum hafal? Ayo sebutkan. Naam barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Summa qala An-Nadhim rahimahullah, kemudian berkata An-Nadhim yaitu Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, "Wattabi'il huda dan ikutilah petunjuk." Wal huda dan petunjuk itu adalah huwal ladzi bu'isa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Dan petunjuk itu al-huda maknanya adalah yang nam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Perhatikan ikhwan fillah azza wa dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Al-huda adalah apa? Al-ilmun nafi'. Paham ya? Kemudian wadinil haq adalah al-amal salih. Nanti kita akan lewati yang disebutkan Syekh Shalal fauzan Jadi dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan petunjuk, wadinil haq dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih agar menampakkan dan agar nampak menang unggul di atas agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang pun tuh tidak suka. Biarkan. Kita lihat wal huda huwal ilmu nafi' wa dinil hak, huwal amal salih. Ini dihafal ya. Al huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Naam. Wa dinil hak, agama yang benar maksudnya adalah al amal salih, amalan yang saleh. Jadi kalau nanti antum ditanya lagi apa itu al huda? Al ilmu nafi'. Apa itu? Dinul haq al amal salih. Paham ya? Nah, jangan sampai lupa nih ya. Nah, al-huda huwa dinu, al-huda huwa al ilmu nafi' wa dinul haq huwa al amal salih. Mahfum? Ayo na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Wa nakra'u fi akhir al-Fatihah dan kita senantiasa membaca di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus Siratal ladzina an'amta 'alaihim, perhatikan baik-baik, yaitu jalannya orang-orang yang kau telah berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Taala siapa? Siapa orang-orang yang dikenal dimurkai oleh Allah Taala? Siapa? Siapa? Hah? Yang dimurkai. Al-Yahud. Paham ya? Yang sesat siapa? An-Nasara. Caranya gitu. Al-Maghdub itu Al-Yahud. Paham ya? ad An-Nasara. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kenapa orang Yahud kok dimurkai? Naam, li'annahum 'alimu wa lam ya'malu. Karena mereka itu punya ilmu tapi nggak mau beramal. Itu orang Yahudi murkai. Paham ya? Orang-orang Nasara kenapa kok sesat? Karena mereka amilu bila ilmin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Itu nggak baik-baik ya. Jadi orang-orang yang murkai itu adalah orang Yahud, yang sesat adalah orang-orang Nasara. Waliyadzubillah. Dan kita senantiasa membaca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya untuk antum, bukankah kita ini sudah berada di atas jalan yang lurus? Kok minta terus? Sekarang antum tuh yakin nggak berada di jalan yang lurus? Yakin kan? Tapi setiap sholat kok minta terus? Ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apakah kita ini tidak di atas jalan yang lurus? Kok minta terus? Sebelum antum ya, antum ashaban novel. Maksudnya permintaan ini permintaan apa? Agar diberikan apa? Nah, jawaban antum sudah sudah benar cuman pengen sedikit dijelaskan lagi, sedikit. Paham ya? Gimana, pesan? Naam. Kembali ke situ ya. Agar kita tetap diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita di atas jalan yang lurus karena kita tidak tahu apa nanti di akhir hayat kita. Paham ya? Karena ini dengan timbangan apa? Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan-amalan itu dinilai dari apa? Nah, barakallahu fikum dinilai dari na'am akhir hayatnya, akhir hidupnya. Naam, innamal a'malu bil khawatim. Naam. Itu yang lain lagi itu yang bininya tadi lain lagi ya. Walaupun itu juga ada sisinya cuman pada asalnya barakallahu fikum hafizakumullah jadi perhatikan baik-baik kenapa kita senantiasa berdoa tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Maksudnya berikanlah kami kekokohan, keistiqomahan agar senantiasa di atas ya, jalan yang lurus hingga akhir hayat. Paham ya? Sama enggak jawaban Tom? Sama ya udah. Paham ya? Seperti itu ya jawabannya ya. Nah, barakallahu fikum yang jelas, na'am keistiqomahan itu adalah harga yang sangat mahal sekali dan tidak dijual. Itu inisiatif, gerakan, motivasi dari diri kita sendiri untuk istiqomah mencari teman duduk yang baik, mencari na'am barakallahu fikum pendamping yang baik yang sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah yang mengingatkan ketika kita keliru dan meluruskan ketika kita tergelincir. Seperti itu barakallahu fikum. Naam, karena apa? Karena <clears throat> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan dengan semakna man salaka sabila ahli sunnati wal jama' istaqam. Semakna dengan itu ya. Barang siapa yang senantiasa, perhatikan baik-baik, nah barakallahu fikum, barang siapa yang senantiasa nah mengikuti jalannya ahlu Sunnah wal Jamaah istaqam, niscaya dia akan apa istiqomah. Jadi kalau mau istiqamah mengikuti jalannya ahlu Sunnah wal Jamaah. Mengikuti jalannya ahlu Sunnah wal Jamaah. Perhatikan baik-baik, kenapa tertawa terus? Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Istiqomah di atas Al-Qur'an was sunnah. Kita lihat, alladzina anamallahu alaihim Orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka, siapa mereka itu? Perhatikan baik-baik. Humul ladzina jama'u bainal ilmin nafi' wal amal salih. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mengumpulkan ilmu nafi' dan amal saleh. Mengumpulkan apa? Antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Paham ya? Nah, ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus. Adapun kaum muslimin kita harapkan seperti itu juga. Paham ya? Ilmu nafi' dan amal saleh. Jadi punya ilmu diamalkan. Karena orang yang punya ilmu tanpa amalan bagaikan apa? Seperti apa? Artinya? Seperti apa? Nam, seperti lebah yang tidak punya madunya atau istilah yang lain bagaikan apa? Hah? Itu juga benar juga. Bagaikan apa keledai yang membawa atau memikul kitab ada yang lain, bagaikan apa? Pohon yang eh, bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Nah, al-ilmu bila amal kasyajaratin la samartalaha. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Paham ya? Atau lebah ada madunya tadi ya. Lebah tidak ada madunya, mungkin lebahnya bisa aja terbang kemana mana tapi nggak bisa diambil manfaatnya. Paham ya? Karena nggak ngamalkan. Maksudnya itu istilahnya orang yang punya ilmu banyak bisa saja pergi kemana-mana. Tapi ketika dia tidak mengamalkan, ya tidak ada faedahnya. Sama seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Ikhwani fi din azani wazakumullah kata beliau, wal maghdubu alaihim in dihafalkan baik-baik ini. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah taala adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Satu. Yang kedua, orang-orang yang dimurkai oleh Allah taala humul ladzina akhadul ilma wa tarakul amal mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu dan meninggalkan amalan, yaitu orang-orang orang-orang Yahud. Naam ya? Orang-orang Yahud. Naam. Perhatikan baik-baik ya, orang-orang Yahud itu mereka ilmunya banyak tapi enggak mau ngamalkan. Kita lihat berikutnya. Waddalun, yang ketiga berarti ya, yang ketiga, orang-orang sesat siapa mereka itu? Humul ladzina akhadul amal wa tarakul ilma. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan amalan Nah, dan mereka yang apa orang-orang yang beramal tapi meninggalkan ilmu. Maksudnya beramal tanpa ilmu. Mereka mengambil ilmu eh, mengambil amalan beramal tapi meninggalkan ilmu. Kal mutasawwifah wal ubbad al juhal. Sepertinya al mutasawwifah orang-orang sufi dan orang-orang ahlu ibadah yang bodoh. Paham ya? Oleh karena itu ketika antum melihat kisahnya 99 nyawa, 99 jiwa dibunuh oleh seseorang yang sudah banyak melakukan dosa tadi itu, membunuh 99 jiwa. Paham ya? Tanya kepada orang ahli ibadah. Eh? Eh? dia beramal tanpa ilmu ditanya, "Aku sudah bunuh 99 jiwa, masih ada enggak pintu taubat?" Kata orangnya enggak ada. Dibunuh sekalian orang tadi. Ini menunjukkan kalau orang bodoh itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak pula bisa menyelamatkan orang lain. Buktinya apa? Nah, orang lain yang tanya tadi pun akhirnya justru malah membunuh dia. Paham ya? Karena dia nggak punya ilmu tadi, nggak selamat dia, terbunuh akhirnya, menjadi seratus jiwa yang dibunuh. Tanya kepada orang yang berilmu. Berikutnya, tanya, aku sudah bunuh seratus jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Disebutkan bahwasannya apa? Wa menyahulu bainaka wa taubat. taubat. Apa yang menghalangi? Nggak ada yang menghalangi antara dirimu dengan taubat. Diperintahkan untuk pergi ke dari bumi ini ke bumi yang sebelah. Dari kampung ini ke kampung yang sebelah Kisahnya bisa dilihat sendiri dalam hadis yang panjang itu ya barakallahu fikum. Yang jelas syahidnya di situ adalah yang pertama tadi. Bertanya kepada apa? Ahlu ibadah. Eh, yang dia beramal tanpa ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Akhirnya dia jawabnya enggak ada pintu tobat. Dibunuh sekalian. Karena kebodohan bisa enggak menyelamatkan dirinya? Enggak bisa selamat dirinya. Terbunuh juga akhirnya. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang kedua yang orang berilmu, dia pun selamat, bisa menyelamatkan orang lain. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Kisah Juraid. Eh, Juraid pernah dengar ya? Kisah Juraid. Lagi sholat dia dipanggil ibunya, "Ya Juraid." Eh, dipanggil berkali-kali. Nah, kemudian dia malah mengedepankan sholatnya. Naam barakallahu fikum. Allahumma ummi apa? Wa sholati itu ya. Nah, dia ya Allah, ibuku atau sholatku? Ibuku dan sholatku. Jadi dia pertimbangan, akhirnya sholat. Dipanggil berkali-kali. Paham ya? Padahal kalau seandainya dia itu punya ilmu, itu sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu dibatalkan bisa. Memenuhi panggilan ibu tadi. Paham ya? Nah barakallahu fikum para ulama ketika mensyarah hadis tersebut, seharusnya nah barakallahu fikum kalau seandainya memiliki ilmu bukan sekedar ahlu ibadah saja, niscaya apa? Dia akan meninggalkan sholatnya dan memenuhi panggilan ibunya. Nah barakallahu fikum karena ketika itu ketika jurai dipanggil oleh ibunya, kemudian karena ibunya pun sudah jengkel karena Juraid enggak menjawab, ibunya berdoa dengan kejelekan. Eh, ya Allah janganlah engkau mematikan Juraid kecuali na'am barakallahu fikum difitnah dengan seorang wanita pelacur atau penzina. Paham ya? Ter benar perwujudkan doanya yang terdolimi itu dikabulkan. Ibunya kan merasa terdolimi, manggil berkali-kali enggak dijawab. Paham ya? Nah, akhirnya didoakan, datanglah seorang wanita yang dia adalah wanita pelacur. Paham ya? Kemudian setelah itu dia mengajak berzina Juraid. Zurat tetap nggak mau ya. Bukan berarti kemudian Zurat juga berzina enggak. Sisinya pendalilannya adalah apa? Dikabulkannya doa ibunya. Dia terfitnah atau difitnah diperlihatkan di hadapannya apa? Seorang wanita pelacur tadi itu. Nah, barakallahu fikum mengajak berzina Zurat menolaknya. Hingga seorang wanita tadi itu berzina dengan apa? Ar-ra'i. Apa ra'i? Allah Eh? Pengembala kambing. Berzina dengan pengembala kambing. Akhirnya hamillah wanita tadi itu. Nah, masyarakat setempat tidak terima. Ini siapa ini? Ulah siapa ini ya? Perempuan tadi pun juga berbohong. Ini yang melakukan ini semuanya adalah Jurej. Bayangkan itu fitnah. Padahal Jurej tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian hingga apa? Hingga nah barakallahu fikum setelah itu apa? Hingga tempat ibadah Jurej dihancurkan. Nah, dirobohkan oleh orang-orang tadi itu karena merasa masa ahlu ibadah, ahlu ibadah kok malah berzina. Padahal tujuannya fitnah, fitnah. Kemudian setelah itu, nah barakallahu fikum lahirlah anak tadi. Tanya, siapa anak siapa ini? Katanya anaknya Juret. Fitnah lagi. Padahal enggak. Nah, akhirnya Juret pun apa? Nah, menenangkan keberadaan masyarakat setempat waktu itu, nah bahwasanya tunggu dulu, biarkan aku sholat dua rakaat. Setelah sholat ditanya, ya nah barakallahu fikum, enam. Ya gulaman abuk, wahai seorang anak siapa bapakmu? abi ra'i. Bapakku adalah seorang pengembala kambing. Nah, disitulah baru nampak benar bahwasanya wanita tadi adalah na kalafikum fikum pendusta. Jurayt pun akhirnya terselamatkan di situ. Akhirnya masyarakat setempat tanya sama Jurayt, "Wahai Jurayt, kami minta maaf kami eh, tidak apa tidak nah bermaksud seperti ini seperti itu. Apakah kamu mau aku bangunkan tempat ibadahnya dari emas?" Bayangkan. Semua di tanah biasa ya. Dikasih apa? Kasih Nah, barakallahu fikum tawaran mau kami balikkan lagi, kami bangun lagi dari emas atau duret kembalikanlah sebagaimana semula saja. Intinya bukan itu, intinya adalah syahidnya ibunya berdoa, nah barakallahu fikum mendoakan apa? kejelekan untuk jurat dan dikabulkan. Dan inti yang pertama adalah jurat itu kalau seandainya ahli ibadah dan punya ilmu, ketika dipanggil ibunya seharusnya apa? Tinggalkan salat sunahnya, memenuhi panggilan ibunya. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.